Baik di dalam kehidupan dunia terutama di kehidupan akhirat. Kenapa jemaah sekalian? Karena apabila Allah tabaraka wa taala telah mencintai seseorang, menganugerahkan rahmat kepadanya dan mencurahkan ampunan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari berbagai macam kejelekan. Baik kejelekan dunia, terutama kejelekan di akhirat. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله ورجله التي يمشي بها ولئن سألني wala in ista'adani u'idannahu kata Allah subhanahu wa ta'ala apabila aku telah mencintai seseorang maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar akulah matanya yang dia gunakan untuk melihat akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apabila dia meminta sesuatu kepadaku, sungguh benar-benar akan aku kabulkan. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar akan aku lindungi dia. Maka jemaah sekalian, inilah orang yang sudah dicintai oleh Allah. Kata Allah, kalau aku sudah mencintai seseorang, akulah pandangannya yang dia gunakan untuk melihat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah akan melindungi pandangan orang tersebut dari memandang yang haram. Akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya Allah lindungi pendengarannya dari mendengar yang haram dan Allah lindungi seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram. Kemudian kalau dia minta sesuatu kepada Allah pasti Allah kabulkan dan kalau dia minta perlindungan kepada Allah pasti Allah lindungi. Maka jemaah sekalian, siapa kalau begitu yang mampu mencelakakan dia? siapa lagi yang bisa menimpakan mudarat kepada dia kalau Allah sudah menjadi pelindungnya maka pasti dia akan diberikan anugerah kebaikan dunia dan akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda la yudkhilu ahadakum amaluhu al jannah tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang amalannya sanggup memasukkan dia ke dalam surga, apalagi hartanya. Amalannya saja nggak bisa memasukkan dia ke dalam surga, apalagi hanya hartanya yang tak bernilai. Tidak bernilai sama sekali di sisi Allah harta kita kecuali hanya seperti satu sayap nyamuk bahkan lebih hina dari satu sayap nyamuk andai seluruh kekayaan dunia disatukan di sisi Allah itu lebih hina dari satu sayap nyamuk sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan nikmat dunia kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Karena dunia ini hina, dunia ini rendah, bukan hanya orang beriman Allah berikan. Kepada orang kafir pun Allah berikan. Anda yang dunia ini berharga, Allah tidak akan berikan sedikit pun kepada orang yang kafir kepadanya. Maka jangankan kekayaan kita, jabatan kita, amal soleh kita saja tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalan kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Amalan kita penuh dengan kekurangan. Amalan kita ini belum tentu diterima. Dan juga ditambah lagi dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mungkin impas dosa dibandingkan dengan amalan kita. Bagaimana bisa mengendalikan amalan kita? sementara nikmat Allah yang diberikan kepada kita tak terhingga. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apakah amalanmu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Tidak pula aku. Artinya sama. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak sanggup memasukkan beliau ke dalam surga. Kalau begitu jamaah sekalian, apa yang menyebabkan kita masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa ayyatagammadani Rabbi bi rahmatin minhu wa maghfiratin." Yang memasukkan aku ke dalam surga hanyalah karena rahmat Allah dan ampunannya. Ini jamaah sekalian. Kenapa kita dimasukkan ke dalam surga? Bukan karena amalan kita sudah begitu hebat, tidak. Amalan kita nggak ada apa-apanya. Jangankan amalan kita, amalan Nabi saja, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita semuanya tahu amalan beliau begitu luar biasa. Tapi ternyata bukan itu yang memasukkan beliau ke dalam surga, melainkan curahan rahmat Allah dan ampunannya. Jadi jemaah sekalian benar-benar kita butuh meraih cinta Allah. Kita butuh menggapai rahmat Allah. Kita harus berusaha memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada cinta Allah, rahmatnya dan ampunannya? Maka insya Allah taala pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Pertama sekali, yang merupakan jalan terlebar dan faktor terbesar untuk meraih rahmat Allah, kecintaannya dan ampunannya adalah tauhid. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Mentauhidkan Allah yaitu memurnikan ibadah hanya kepadanya. Meyakini dia saja satu-satunya yang patut disembah dan mengingkari menyalahkan segala macam penyembahan kepada selain Allah dan tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut beriman kepada Allah inilah yang dimaksud dengan tauhid kita imani Allah dialah sang pencipta. Tidak ada yang mencipta kecuali dia. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai seluruh makhluknya kecuali Allah. Tidak ada yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan kecuali Allah dan tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Maka sudah sepatutnya juga kita imani tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan harus kita yakini semua yang dianggap Tuhan selain Allah, yang diibadahi selain Allah adalah salah. Tidak benar dan kita tidak boleh mempersembahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan iman kepada Allah. Atau dengan kata lain mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah adalah salah. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Inilah jemaah sekalian faktor terbesar untuk meraih rahmat Allah dan menggapai ampunannya. Bahkan jemaah sekalian bisa jadi orang yang melakukan dosa yang sangat banyak, tapi dia tidak pernah melakukan dosa syirik. Tidak pernah dia menyembah selain Allah, tidak pernah dia mengakui boleh menyembah selain Allah. Maka dengan sebab itu Allah mengampuninya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Adam, Lau ataitani bi kurabil ardi khataya Summa lakitani la tushriku bi syai'an La ataituka bi بقرابها maghfiratan Wahai anak Adam Andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Faktor terbesar untuk meraih ampunan Allah. Jangan sekali-kali kita membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Jangan sekali-kali ibadah kita diberikan kepada selain Allah. Dan ibadah itu banyak bentuknya. Apakah itu berupa doa, menyembeli hewan kurban, demikian pula sujud kita, rukuk kita, yaitu sholat kita, puasa kita, demikian pula ibadah-ibadah hati berupa tawakal, bergantung kepada Allah, dan segala macam bentuk ibadah. Satu pun sedikit pun tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Maka inilah sebab terbesar seorang hamba dicintai oleh Allah, dicurahkan rahmat dan dianugerahkan ampunan. Ada sebuah hadis yang diistilahkan para ulama dengan istilah hadis kartu. Yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kenapa disebut hadis kartu jamaah sekalian? Karena ada seseorang dibangkitkan pada hari kiamat kemudian dihisap, diadili, disebutkan di hadapannya catatan perbuatan dosa yang dia kerjakan di muka bumi. Istilah kita catatan hitam, catatan kelam. Satu persatu jamaah sekalian. Satu persatu ditunjukkan kepadanya. Ini dosamu satu, ini dosamu dua, ini dosamu tiga. Terus. Ada berapa banyak itu jamaah sekalian? Ada 99 catatan dosa setiap satu catatan sejauh matanya memandang jadi kalau dia bisa mandang 10 kilo lembaran catatan dosanya 10 kilo dikali 99 ya makanya jemaah sekalian bisa jadi hari pengadilan kita lebih lama daripada hari hidup kita di dunia. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan di akhirat itu, di hari kebangkitan itu, di hari hisab, ada satu hari yang seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya, kalau orang ditangkap KPK ditanya lima jam saja, ya, 5 jam ditanyai KPK, itu belum di pengadilan, baru diinterogasi oleh KPK. Dia sudah luar biasa merasakan penderitaannya, susahnya. Ya. Ini sekarang mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun diadili di hadapan Allah satu persatu jamaah sekalian itu belum lagi azab neraka itu baru hari hisab ketika itu manusia matahari didekatkan kepada mereka sejauh satu mil ya tidak ada listrik tidak ada AC tidak ada sumber air semua sudah hancur dalam keadaan seperti itu manusia diadili. Maka jemaah sekalian, barang siapa beramal soleh, dia akan memetik hasilnya di hari kebangkitan kelak. Maka orang ini, satu persatu, disebut di hadapannya, ini dosamu, ini dosamu. Jemaah sekalian, 99 catatan. Setiap satu catatan, sejauh matanya memandang, tidak ada satupun yang bisa dia ingkari. Semua dia akui, ia memang itu dosa saya, ia memang itu dosa saya, semua dia ingkari. Kemudian singkat cerita dikeluarkanlah sebuah kartu. Ternyata disitulah amal solehnya tertulis. Subhanallah, amal soleh hanya di sebuah kartu. Sementara amal buruknya berada di 99 catatan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Amal solehnya hanya di sebuah kartu kecil. Tapi jemaah sekalian, apa amal solehnya yang ada di situ? Yang tertulis di situ adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang ini merasa putus asa. Saya pasti masuk neraka nggak ada harapan. Kata dia, mana mungkin kartu kecil ini bisa mengalahkan 99 catatan yang begitu banyak ini. Maka dikatakan kepadanya, hari ini kamu tidak akan dizolimi. Pengadilan Allah yang paling adil, kamu tidak mungkin dizolimi. Pada akhirnya jemaah sekalian ditimbang. Kalimat la ilaha illallah yang tertulis di atas sebuah kartu ditimbang dengan 99 catatan dosa. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ternyata kartu itu lebih berat dibandingkan 99 catatan dosa. Jadi jangan lihat sedikitnya, jangan lihat kecilnya, tapi lihat nilainya di sisi Allah. Karena dia tidak mempersekutukan Allah, dia amalkan kalimat tauhid, itu saja amalannya, dengan sebab itu dosa-dosanya diampuni. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, faktor terbesar berikutnya yang akan mengantarkan kita meraih cinta Allah, menggapai rahmatnya, dan memperoleh ampunannya adalah selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. <clears throat> Dalam hal apa kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam segala hal. Yang paling utama di dalam keimanan. Di dalam keyakinan. Kemudian di dalam ibadah. Kemudian di dalam akhlak. Jamaah sekalian, kita semuanya insya Allah sepakat. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya teladan di dalam akhlak mulia, di dalam bergaul dengan masyarakat, tetangga, keluarga. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Maksudnya jamaah sekalian, orang itu walaupun dia sudah sholat, dia puasa, dia zakat, dia belum patut menyandang orang menyandang status orang baik kalau dia belum berbuat baik kepada keluarganya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, orang yang terbaik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Tapi sayang sekali sebagian orang kepada rekan kerjanya, dia bisa bersikap baik, dia bisa selalu senyum kepada pelanggan-pelanggannya, kepada rekan-rekan bisnisnya, dia selalu memperlakukan dengan baik, dengan sopan, menjaga perasaan mereka, tapi kepada keluarga sendiri seringkali dia berlaku kasar, seringkali keluarganya salah sedikit, kalimat-kalimat yang keras keluar dari mulutnya bahkan tidak jarang tangan dan kaki melayang padahal keluarganya lebih patut lebih berhak untuk mendapatkan perbuatan baik termasuk sedekah ada orang miskin kemudian ada keluarga kita yang juga butuh sedekah maka keluarga kita yang lebih berhak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang bersedekah kepada keluarga dia dapat pahala dua satu pahala sedekah dua pahala menjaga hubungan kekeluargaan. Itulah yang disebut dengan hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu artinya yang masih memiliki hubungan rahim. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perintah menjaga hubungan silaturahmi yang masih punya hubungan rahim. Ya. Tingkatan berikutnya baru yang tidak punya hubungan rahim. Yang paling utama menjaga hubungan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita yaitu keluarga dan kerabat-kerabat kita. Maka jemaah sekalian, kita semua sepakat. Rasulullah SAW sebaik-baiknya teladan. <clears throat> Tidak pernah di muka bumi ini ada orang yang lebih baik dari Rasulullah SAW dalam bergaul dengan orang lain. Nggak ada. Jangankan kaum muslimin, orang kafir pun mengakui. Ya. Orang kafir pun akui tidak ada yang akhlaknya lebih mulia daripada Rasulullah SAW. alaihi Makanya dulu orang-orang Yahudi itu menitipkan barang, mereka nggak mau kepada sesama Yahudi, nggak mau. Mereka titipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka memusuhi Islam daripada kepada sesama Yahudi. Demikian pula orang-orang kafir yang lainnya. Iya. Maka jemaah sekalian, mestinya kita lebih sepakat lagi dalam beriman kepada Allah dan dalam beribadah kepada Allah, Rasulullah SAW harus kita jadikan satu-satunya teladan dan teladan yang terbaik. Iya, jangan kita mengambil petunjuk-petunjuk yang bertentangan atau tidak sesuai dengan teladan beliau. Banyak orang hanya meneladani akhlaknya saja. Namun cara dia beribadah kepada Allah, dia tidak berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jemaah sekalian, selalu kita beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dengan sebab itulah Allah akan mencintai kita. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bagaimana meraih cinta, rahmat dan ampunan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka jemaah sekalian, inilah ayat yang mengabarkan kepada kita jalan untuk menggapai rahmat Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia terancam sebaliknya. Apa sebaliknya? Mendapatkan murka Allah dan azabnya yang sangat pedih. Iya. Oleh oleh karena itu jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beriman dengan benar, bagaimana cara beliau beribadah, dan beliau telah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian seperti kalian lihat aku solat. Demikian pula beliau bersabda, Khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian seperti yang aku kerjakan. Demikian pula akhlak beliau kita pelajari. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Kenapa? Karena kalau kita pelajari agama, kita makin mengetahui seperti kata bapak sesepuh kita tadi. Kalau kita belajar agama, kita tahu mana yang baik, kemudian bisa kita amalkan. Maka semakin banyak kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak kita ketahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita amalkan dengan sebab itulah insya Allah Taala kita akan menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian disebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun." Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Maka dalam ayat ini disebutkan kepada kita tiga jalan untuk menggapai rahmat Allah. Pertama, solat. Baik solat lima waktu maupun solat-solat sunnah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, solat adalah sebab Allah merahmati kita. Oleh karenanya zaman sekalian, Allah sampai-sampai menjadikan solat ini amalan penentu di hari kiamat kelak. Orang itu akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab tergantung sholat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi." amalan pertama seorang hamba yang akan diadili pada hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau sholatnya saja sudah buruk, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, pertama diperiksa adalah sholat wajib. Kalau sholat wajibnya sudah genap lima waktu, tapi kadang masih kurang khusyuknya, kadang masih suka terlambat sholat, kadang masih kurang dalam pelaksanaannya. Maka Allah mengatakan, lihat sholat sunnahnya untuk menutupi kekurangan sholat wajibnya tersebut. Demikian pula puasa. Pertama diperiksa puasa wajib. Kalau puasa wajibnya ada kekurangan, kekurangan di sini bukan dia tidak laksanakan. Dia laksanakan tapi kurang. Kurang misalkan berpuasa tapi mulutnya kadang-kadang nggak -kadang dipuasakan, masih suka berbicara aib orang. Ya. Maka mudah-mudahan dengan kita berpuasa sunnah, kekurangan puasa wajib kita itu ditutup dengan puasa sunnah. Demikian seterusnya jamaah sekalian. Jadi solat adalah penentu amalan kita di hari kiamat kelak. Kemudian yang berikutnya kata Allah tunaikanlah zakat. Zakat itu jamaah sekalian secara garis besar ada dua macam. Pertama zakat wajib, yang kedua zakat sunnah. Zakat sunnah itulah yang kita kenal dengan istilah sedekah. Adapun zakat wajib itu ada dua macam lagi. Pertama zakat fitri yang biasa kita keluarkan di akhir bulan Ramadan. Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, tapi kaitannya dengan haul dan nisab. Haul itu telah berumur setahun, nisab itu telah mencapai jumlah minimal wajibnya zakat. Artinya kalau harta kita nggak sampai nisab dan belum sampai setahun dalam kepemilikan kita, maka kita tidak wajib zakat. Ya. Maka yang kedua kata Allah, tunaikanlah zakat agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi jemaah sekalian, salah satu sebab seorang hamba meraih rahmat Allah menunaikan zakat. Artinya sebaliknya juga, kalau dia tidak keluarkan zakatnya, murka Allah yang akan dia dapatkan. Kalau dia tidak sekedar mengeluarkan zakat wajib, dia tambah lagi dengan yang sunnah, maka makin besar kecintaan Allah kepadanya. Iya. Dan jemaah sekalian, mengeluarkan zakat itu juga berarti menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan menolong saudara-saudara kita yang lemah, ini pun salah satu sebab terbesar Allah merahmati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang Sayangilah manusia di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa Al Hasan ini jemaah sekalian? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicium oleh Nabi. Dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau ketika itu ada seorang sahabat yang dia merasa heran kok anak kecil dicium? Saya punya 10 anak ya Rasulullah, nggak satu pun pernah saya cium. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepadanya dan beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah. Oleh karena itu hadis ini juga menunjukkan kepada kita kasih sayang orang tua kepada anak termasuk sebab terbesar meraih kasih sayang Allah. Makanya dia jemaah sekalian memperlakukan anak kita. Kalau kita memperlakukan anak kita bukan dengan kasih sayang, maka Allah juga akan memperlakukan kita demikian. Dan jemaah sekalian ketahuilah, bukti orang tua sayang kepada anak, bukti orang tua cinta kepada anak, yang terbesar itu adalah memberikan pendidikan agama. Ini bukti terbesar. Bukti yang hakiki. Orang tua itu cinta dan sayang kepada anak. Memberikan pendidikan agama. Kenapa? Karena dengan demikian dia berusaha menyelamatkan anaknya dari azab yang sangat pedih sebagaimana firman Allah ku anfusakum wa ahlikum nara jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka iya jadi sifat kasih sayang kita kepada orang lain? Apakah kepada anak kita, keluarga kita, tetangga kita, terutama orang-orang miskin, orang-orang fakir? Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita bahkan dengan sebab itu juga Allah akan menolong dan memberikan rezeki kepada kita dengan lebih besar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum hanyalah kalian ditolong dan diberikan rezeki karena kalian memperhatikan orang-orang lemah di kalangan kalian. Karena kita tolong orang-orang lemah, karena kita perhatikan orang-orang yang butuh, maka Allah pun menolong kita dan melimpahkan rezeki kepada kita. Maka keluarkan zakat baik yang wajib maupun yang sunnah. Banyak-banyak bersedekah. Ini adalah salah satu sebab Allah mencintai, merahmati dan mengampuni kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian, mungkin yang terakhir sebetulnya banyak sekali sebab-sebab yang akan mendatangkan rahmat Allah yang kesimpulannya adalah seluruh amal soleh Seluruh amal soleh Allah cintai. Maka siapa yang mengamalkannya, dia akan meraih cinta dan kasih sayang Allah. Namun saya tambahkan satu saja yang terakhir, yaitu banyak-banyak beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Naml ayat ke-45. Walaula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat? Maka jemaah sekalian, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan dan senantiasa bertobat kepadanya adalah sebab kita disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita pahami di sini, bukanlah hamba Allah yang terbaik yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali bukan. Tetapi hamba Allah yang terbaik apabila dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dia selalu bertobat dan bersegera untuk tobat. Itulah hamba Allah yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Maka jemaah sekalian, mungkin suatu saat kita terjerumus dalam dosa. Jangan biarkan diri kita tenggelam di dalam lumpur maksiat. Segera kita bangkit untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menggapai rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam tempat yang penuh dengan rahmatnya yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan mungkin sebelum saya akhiri ada sedikit tanya jawab saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan zakat, itu hitungan misalnya kita ikutin hijrah atau masehi untuk eh, Oh, ini hitungan baunya, untuk hisapnya kita hitung itu eh, lima perak atau emas? Emas. Pertama, sudah jelas ikut hijriah, Ya, Masih itu bukan tahun milik kaum muslimin. Ya. Mengikuti tahun seperti yang diikuti oleh Rasulullah SAW yaitu tahun Hijriah atau hitungan bulan Hijriah. Iya. Hitungan bulan Hijriah. Jadi misalkan kita punya uang sampai jumlah nisab pada tanggal 1 Zulhijjah tahun 1437 Hijriah tahun ini. Maka hitungan setahun adalah sehari sebelum 1 Zulhijjah tahun 1438 Hijriah. Iya. Itu hitungan setahunnya. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan uh, tanggal Masehi. Iya. Nggak ada kaitannya sama sekali. Kemudian nisab uang mengikuti emas atau perak. Jawabannya adalah mengikuti mana yang paling rendah apabila diuangkan. Iya. Iya. Pada umumnya kita dapati perak lebih rendah, walaupun tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa saja, ya uh, emas lebih rendah. Tapi pada umumnya kita saksikan di hari ini misalkan uh, perak jauh lebih rendah daripada emas. Berapa nisab emas, berapa nisab perak? nisab emas adalah 85 gram. Nisab perak adalah na, apa namanya? 595 gram. Iya. Katakanlah uh, perak itu 1 gram 10 ribu Ini contoh saja Maka kalau begitu Nisab Mengikuti nisab perak 595 gram kali 10 ribu ya. Berapa itu Bapak Ibu sekalian ya. Berapa Pak? 5 juta Pak 5 juta ya? Ah, 5 juta eh, uh, 950 ribu Ya Misalkan kita punya uang 6 juta Di tanggal 1 Dhul Hijjah Berarti sudah leo, mencapai nisab Karena nisabnya 500 5 eh, juta 950 ribu Berarti kita sudah mencapai nisab Nah Uang 6 juta itu ternyata sampai satu Zulhijjah tahun berikutnya tidak pernah berkurang, malah bertambah. Maka saat itulah sudah setahun kita diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Ya. Berapapun tambahannya semuanya dihitung. Ya, misalkan kita punya uang di akhir tahun jadi 10 juta, padahal di awal tahun hanya 6 juta, maka yang dikeluarkan adalah 2,5 persen dari 10 juta. Ya, itu praktisnya mudah menghitung zakat. 2,5 persen dari harta, dari total harta di awal tahun. Bagaimana kalau misalkan berkurang? Berkurang dilihat dulu. Ya. Kalau orang sengaja berkurang hartanya, tujuannya apa? Mau lari dari kewajiban zakat. Maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau berkurang memang karena dia butuh untuk beli makan, untuk bayar hutang misalkan, maka dia nggak wajib lagi zakat. Misalkan tadi udah 6 juta, karena bayar hutang, jadi tinggal 3 juta. Maka dia kembali menjadi orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun tetap dianjurkan mengeluarkan sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu ya berapa saja, serelanya. Ya, mau lebih banyak dari 2,5 persen juga boleh. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Bagaimana kalau Bagaimana kalau kita punya uang kita keluarkan dulu masalah berkurang atau enggak jadi tidak usah kita hitung jadi begitu kita menerima penghasilan baik jadi pertanyaannya Eh, mengeluarkan zakat lebih dulu sebelum mencapai nisab. Maka sebaiknya kita niatkan saja untuk sedekah sunnah. Ya, karena syarat wajibnya belum terpenuhi. Ya. Insya Allah Taala kita juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, apalagi masya Allah kita bantu orang dan orang itu mendoakan kita ya maka pahalanya semakin besar lagi apalagi yang lebih besar lagi adalah membantu orang untuk beribadah ya misalkan santri-santri dia santri dia juga fakir dia juga miskin kita bantu dia kita berikan beasiswa dia menuntut ilmu agama maka pahalanya akan lebih besar lagi ketika dia amalkan ilmunya ketika dia sampaikan ilmunya, kita juga kebagian pahalanya. Iya. Jadi walaupun itu sedekah sunnah, tapi pahalanya juga besar. Iya. Barangkali demikian. Allah alam. Iya. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh penghasilannya. Uh, dia dia statusnya pegawai negeri atau pengangguran. Yang penting dia punya harta bahkan dia orang gila dan anak kecil sekalipun. Karena kewajiban zakat adalah kewajiban atas harta yang dia miliki, bukan terhadap dirinya, tapi harta yang dia miliki. Jadi uh, kalau misalkan, misalkan kita punya kerabat yang sudah kurang waras, ya orang yang kurang waras dia sholat nggak wajib, tapi kalau dia punya harta, wajib bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakatnya. Iya. Jadi, walaupun dia nggak punya penghasilan, tapi kenyataannya dia punya harta yang wajib dizakati, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi nggak semua harta itu wajib dizakati. Hanya harta-harta tertentu saja. Ya, seperti uang, emas, perak, kemudian uh, perkebunan atau pertanian, kalau rumah? Ya. Kalau rumah tidak. Rumah, mobil, tanah, ya sebanyak apapun milik seseorang, rumah, mobil, tanah itu nggak wajib zakat. Kecuali, ya, kecuali barang-barang itu atau harta tersebut diniatkan untuk dijual, maka kena zakat perdagangan. ya Bukan karena zakat rumah bukan, tapi zakat perdagangan. Iya. Uh, ada orang punya profesi, dia kerja, tapi kenyataannya gajinya itu nggak pernah mencapai nisab atau capai nisab sedikit sudah habis lagi untuk apa namanya pengeluaran maka dia tidak wajib zakat. Makanya di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang namanya zakat profesi, adanya zakat harta. Profesi apapun, nggak punya kerja sekalipun, punya harta, wajib dizakati apabila terpenuhi dua syarat nisab dan haul yaitu mencapai uh, kepemilikan selama satu tahun iya demikian wallahu alam satu <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya masalah pertobatan. Masalah pertobatan kan tadi katanya kita terus menerus beristighfar, bertobat, beristighfar atas kesalahan kita pernah kita perbuat. Kan ada juga katanya kalau melakukan kesalahan yang kedua, tobatannya percuma atau percuma ini kayaknya harus kita kunci karena uh, Tuhan sendiri kan maha pengasih maha penyayang ya. maha pemaaf kaitannya juga dengan terus menerus beristighfar bahkan kita memang siap kita segala kesalahan kesalahan kita untuk bertobat nah kaitannya tadi Ustaz dengan kesalahan yang kedua atau tergelincir yang kedua nah, dengan pertobatan yang setiap saat kita lakukan ya. kedua masalah sholat tobat masalah sholat tobat ini uh, kalau kita kan senantiasa ini nggak tahu benar atau salah ya, selalu melakukannya setiap hari atau setiap eh, setiap hari sholat atau setiap kelas sholat kita eh, apa manfaat atau sebenarnya diterima enggak sih? Sedangkan besok kemungkinan ada kesalahan-kesalahan lain juga. Sholat tobat. Iya. Ah, sholat tobat itu seperti apa yang paling tepat dan yang paling efektif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tobat itu adalah ibadah. Dan namanya ibadah hendaklah kita kerjakan sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jadi nggak ada batas tobat kecuali kalau kematian sudah datang menjemput kita atau matahari telah terbit dari arah barat. Itulah batas waktu taubat. Yang kedua, namanya kita manusia pasti akan sering terjerumus dalam dosa. Ya. Kenapa? Karena kita manusia bukan malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengatakan, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa khairul tawabun dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah selalu bertobat. Artinya tobatnya nggak sekali kalau begitu, selalu, selalu tobat, nggak sekali, ya sering-sering dia tobat. Karena sering-sering juga dia buat kesalahan, nggak akan selamat kita dari kesalahan. Kita manusia biasa, iya. Oleh karena itu, bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan selalu menyucikan diri. <coughs> Kemudian orang yang berbuat dosa lalu dia berputus asa tidak mau lagi tobat atau nggak enak lagi bertobat karena merasa terlalu sering berbuat dosa maka itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dan itulah yang disenangi oleh syaitan. Syaitan itu termasuk tipuan syaitan. Syaitan menipu dia, sudahlah kamu sudah terlalu banyak dosa. Ya nggak usah tobat. Akhirnya dia terus menerus terjerumus dalam dosa nggak pernah tobat. Iya. Yang penting adalah ketika bertobat memenuhi syarat tobat. Apa saja syarat tobat? Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Walaupun kenyataannya ternyata dia lemah. Ternyata besok dia lakukan lagi. Yang penting adalah saat dia bertobat, dia tekadkan dalam hati. Insya Allah besok saya nggak ulang lagi. Kalau di dalam hatinya dia masih pingin melakukan itu lagi, maka tidak sah tobatnya. Tidak sah tobatnya karena belum memenuhi syarat. Kemudian syarat yang keempat meninggalkan perbuatan dosa, artinya ngaku tobat tapi masih melakukan dosa itu, maka itu bukan tobat yang benar. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya dilakukan di waktu yang masih diterima taubat padanya, yaitu sebelum datang kematian atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian syarat yang keenam, apabila dosa itu adalah kezaliman kepada orang lain, maka harus minta maaf dulu. Ya, baru Allah ampuni. Makanya hati-hati, bahaya berbuat zolim. Allah nggak akan ampuni kecuali orang yang kita zolimi sudah memaafkan. Iya. Jadi Siapa yang memenuhi enam syarat taubat ini, maka insya Allah taubatnya itu diterima oleh Allah. Terutama uh, syarat yang ketiga tadi terkait dengan pertanyaan, seseorang harus ketika bertobat dia bertekad besok nggak akan ulangi lagi. Walaupun kenyataannya besok dia ulangi. Kenapa? Itu ada banyak faktor. Di antaranya adalah masih gaul dengan orang-orang yang melakukan dosa itu. Ya, ini bahaya. Ya. Sudah bertobat dari perbuatan dosa, tapi masih gaul dengan orang-orang yang suka melakukan dosa itu. Akhirnya terpengaruh lagi. Ya. Uh, pertanyaan yang kedua terkait apa tadi? sholat tobat. Iya, salat taubat itu dijelaskan para ulama hanyalah apabila seseorang melakukan dosa, kemudian dia berwudhu dengan sempurna, lalu dia bertobat. Jadi, sholat taubat itu kapan saja. Tidak ada waktu khusus habis isya tidak. Kapan saja siang ataupun malam. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, maka dianjurkan sholat sunnah taubat dua rakaat. Namun itu bukan syarat taubat, ya. hanya dianjurkan dan sangat uh, bermanfaat. Insya Allah itu juga sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Iya. tapi tidak dilakukan setiap malam sehabis isya tidak, tidak seperti itu. Ya. Kapanpun ketika seseorang merasa dia baru habis melakukan dosa, tobat kepada Allah dianjurkan tambah dengan sholat sunnah dua rakaat. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Satu lagi nih, Ustaz. Tapi di luar di luar tema kita ini ya. Uh, kalau kita ke masjid, karena ada suka orang lihat sedang sholat, kemudian kita tetap bahunya kita ikut berimam Kadang-kadang kan kita nggak tahu apakah dia sholat sunat atau sholat wajib. Atau saya lah sedang sholat sunat. Orang ketok bahu saya. Saya harus jawab apa? Sebenarnya boleh berbeda niat antara imam dan makmum tidak masalah. Hmm. Ya. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, hmm? sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sudah melakukan sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau pulang kampung. Ternyata di kampungnya, di kompleks tempat tinggalnya, eh, tetangga-tetangganya di musola mereka, mereka belum sholat. Maka beliau menjadi imam sholat isya. Maka berarti beliau sholat isya dua kali. Namun yang pertama wajib, yang kedua itu sunnah. Jadi makmumnya itu sholat wajib, beliau sholat sunnah. Itu boleh, tidak ada masalah. Berbeda niat antara imam dan makmum itu boleh, tidak masalah. Jadi kita tidak harus merubah niat atau apapun ya. Enggak harus. Iya, enggak harus. Hmm. Tapi kita tadi ya masalah tobat itu tidak mesti diikuti dengan sholat tobat ya? Tidak harus, itu sunnah. iya ya. tidak harus. Hmm. Tadi kan maksudnya habis sisa itu Pak Ustaz, kan seharian kan mungkin ada dosa-dosa, dari pagi sampai malam, malam tutup. ya. Ya tidak masalah kalau iya, seperti ya, itu. Ya lain ya yang lain nah. oh ada satu lagi Ustaz nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi uh, menyambung masalah jasa kita. Yang pertama, <laughs> rajakan. jadi kan ada rajakan barang Ustaz ya iya. yang diperdagangkan. Tapi kalau tadi Ustaz ada setelah saya dengar menyatakan niatnya diperdagangkan. Tadi misalkan gini Ustaz. Contohnya saya kasih barang, bahkan motor gitu Ustaz. Iya. Dalam perjalanan kita anuman motor itu kita mau jual gitu Ustaz. Nah itu halnya eh, pada saat perjalanan itu bisa apa nilai-nilai itu bisa turun bisa naik juga hmm. nah itu apakah kena stop ya ya itu tak makasih ya. pertama dihitung haulnya dari mulai berniat untuk dijual ya kemudian kalau sudah sampai satu tahun maka dikeluarkan zakatnya sesuai dengan harga jual di saat itu. Ya. Kalau misalkan ternyata barang yang kita miliki turun harga, harga jualnya turun, bukan harga modal ya, harga jual. Harga jualnya turun sampai di bawah nisab, maka tidak wajib lagi zakat. Ya. Tapi kalau kita punya barang dagangan yang lain, maka digabungkan Ya, maka digabungkan semua barang dagangan kita digabungkan dan dihitung bersama. Kalau misalkan sudah digabungkan ternyata juga nggak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Iya. Tapi sekali lagi uh, tetap dianjurkan untuk bersedekah sunnah. Iya. Wallahu a'lam. Tetap satu haul. Tetap satu haul. Ya. Kembalikan niat Ustaz ya. Iya, kembalikan niat. Mulai hitungan haul, hitungan apa namanya? haulnya dimulai dari ketika dia berniat untuk menjual barang tersebut. Ya, jadi motor tidak diwajibkan zakat, rumah, mobil juga tidak wajib kecuali diniatkan untuk dijual. Ya. Itu pun kalau sudah satu Iya. Ya, sudah dan masih ada dalam bentuk uang, maka wajib zakat. Yang namanya juga milik kita. Iya. Kan Kalau uang itu ada di tangan orang lain dan perkiraan besarnya, kemungkinan besarnya masih akan kembali kepada kita, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Kalau dalam bentuk uang di tangannya. Tapi kalau misalkan sudah dibelikan sebuah bangunan untuk usaha misalkan. Maka sudah tidak wajib zakat lagi. Tapi kalau diputarkan Nah, kalau diputarkan untuk usaha, maka uh, dikeluarkan zakatnya. Iya. Tapi kalau dia sudah berubah jadi bentuk katakanlah mobil. Jadi mobil untuk kendaraan operasional. Uber, Uber. ya. kalau dia mobil untuk kendaraan operasional maka tidak wajib zakat. Tapi kalau mobil untuk disewakan maka zakat itu dari hasil sewanya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya tentang uang kita di tangan orang lain. Apakah dalam bentuk investasi atau orang pinjam? Orang berhutang. Maka dua kemungkinan Pertama, kemungkinan besarnya masih dia akan kembalikan. Ya, kita lihat orang itu jujur, dia juga punya usaha, dia mampu mengabulkan hanya saja belum jatuh tempo. Maka wajib kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau kemungkinan besarnya dia sudah nggak sanggup mengembalikan, ya, atau sebenarnya dia mampu tapi dia nggak jujur, dia berkhianat, nggak mau mengembalikan uang kita, maka itu dihukumi sama saja kita nggak punya uang itu. Berarti nggak wajib zakat. Jadi itu yang dijelaskan para ulama tergantung. Ya, kalau masih kemungkinan besar kembali wajib dizakatkan. Ya, wallahu alam. Mau tanya Ustaz. Ini ada ada beberapa Ustaz. Yang pertama masalah agak menaikkan masalah sholat Ustaz ya. Pada saat kita jadi makmum, pada saat imam uh, membaca Al-Fatihah maupun surat. Nah, pada saat setelah surat Al-Fatihah, wajib tidak kita membaca surat Al-Fatihah? Baik. Wajib bagi makmum juga membaca surat Al-Fatihah. Boleh dia baca setelah imam baca per ayat misalkan imam baca alhamdulillahirabbil alamin langsung ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Makanya ada sunnah di situ, imam itu diam sedikit. Iya. Ya. Motong ayat, motong ayat jangan disambung. Setiap ayat dipotong. Ada dipotong dengan diam sedikit. Atau bisa juga imam sudah selesai baru kita baca Al-Fatihah. Nah, ya. masalahnya kadang-kadang kalau enggak ya, mungkin kalau kalau di Masjidil Haram kan memang kalau baca surah Al-Fatihah kan ada imam yang jedahnya agak lama saat memberi kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang kalau setelah membaca Al-Fatihah dibaca surat, kita baca Al-Fatihah kadang-kadang nggak khusus saat ini. Nah itu gimana Ustaz? Ya harus diusahakan khusyuk. <laughs> harus diusahakan untuk khusyuk. Ya, makanya mungkin yang terbaik eh, cara yang pertama dia baca imam baca alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita ikut alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Dan Al-Fatihah uh, adalah ayat yang diperkecualikan makmum harus ikut baca. Adapun surat setelahnya makmum tidak boleh ikut membaca, hanya diam dan mendengarkan. Kecuali dalam solat sirriyah solat yang imam diam. Ya, misalkan di maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka uh, imam uh, makmum juga membaca surat al-fatihah uh, dan juga surat setelahnya di solat zuhur dan asar. Solat zuhur dan asar rakaat pertama dan kedua, makmum juga membaca surat setelah al-fatihah. Iya. Yeah. Makmum juga baca. Kalau imam membaca kedengaran di solat jahriyah maka makmum diam kecuali al-fatihah. Ya, wajib dibaca. Ya. Kalau sholat wajib kita nggak baca surat, cuma al-fatihah. Ya. Apakah itu sah? Sholatnya sah. Nah. Kalau kita sholat sendiri atau kita menjadi imam tanpa membaca al-fatihah sengaja ataupun lupa, solatnya tidak sah. Ya. Adapun solat setelah apa surat setelah al-fatihah itu hukumnya sunnah. Baca nggak baca, solatnya tetap sah dan tidak berdosa ditinggalkan. Tapi kalau al-fatihah yang ditinggalkan berdosa kalau sengaja dan solatnya tidak sah karena al-fatihah itu rukun solat. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "La solata liman lam yakra' bi fatihatil kitab." tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun kalau kita jadi makmum, membaca surat Al-Fatihah adalah wajib kecuali menjadi tidak wajib dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita datang, imam sudah ruku. Maka kita langsung takbiratul ihram kemudian langsung ikut ruku dan kita dapat satu rakaat itu. Oh, dapat. Ya. Tapi kalau imam sudah bangkit dari ruku, kita sudah nggak dapat. Oh, Walaupun kita juga dianjurkan langsung ikut. Misalkan kita dapati imam sudah sujud, langsung kita takbiratul ihram, kemudian langsung sujud, tapi kita nggak dapat satu rakaat itu. Harus kita tambah nanti. Batasnya adalah ruku. Kemudian keadaan yang kedua, kita mau baca Al-Fatihah tapi nggak memungkinkan. Ya. Imam sudah apa namanya? Sudah selesai surat, sudah mau rukuk, kita baru baca mungkin setengah Al-Fatihah karena sudah tidak memungkinkan, kita tetap ikut imam, maka saat itu sudah tidak wajib kita membaca Al-Fatihah. Jadi dua keadaan ini uh, kita tidak wajib lagi membaca surat Al-Fatihah. Iya, wallahu a'lam. satu Ustaz, dikit lagi nih, belum dua ya. Iya, Enggak, ada norak. Ada norak, sholat Jumat. Kita terlambat satu rekaat. Iya. Kita ikut salam berdiri lagi atau sudah selesai? Sholat Jumat. Sholat Jumat tambah. kita ini tambah lagi. Tambah satu ya, Tambah satu rekan Iya. Gitu ya. Iya. Iya jadi ketahuan. <laughs> Ragu ya, apa nih nambah enggak <laughs> Kalau nggak nambah nggak sah sholat kita. Iya, ya, ya. ya ditambahkan juga cuman kan jadinya iya, kadang-kadang iya. dilihatin iya. orang. Ya kan udah sholat Jumat sholat. Boleh Ustaz. Eh, masih ada yang lain nggak Ada, ada, ada. Eh, tolong jelaskan mengenai sholat sunnah wajib Pertama, yang kedua, apakah ada sholat sunnah pergantian malaikat di waktu asar? Yang ketiga, kalau kita meminjam teman eh, menaruh uang kita untuk bisnis ke teman dan kita mendapatkan fee, apakah itu termasuk riba? Tidak. Ini biasa lebih baik nitip-nitip ini. Sholat sunnah rawatib adalah Sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat wajib Dua rakaat sebelum subuh Kemudian dua atau empat rakaat sebelum asar ah, Apa sebelum zuhur Kemudian dua atau empat rakaat setelah uh, zuhur Empat rakaat itu maksudnya tetap dikerjakan dua-dua Dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam Kemudian dua atau empat rakaat sebelum asar Adapun setelah asar tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada sholat sunnah rawatib. Kemudian dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum maghrib, kemudian dua rakaat sebelum uh, sesudah maghrib, kemudian dua rakaat sebelum isya, kemudian dua atau empat rakaat setelah isya. Ya, jadi ba'da subuh dan ba'da asar tidak ada sholat sunnah rawatib. Ya. Ba'da subuh dan ba'da asar. Ba'da subuh dan ba'da asar. Ya. Adapun yang ditanyakan Sholat sunnah pergantian malaikat Saya belum tahu dalilnya uh, <laughs> Bahkan Di sore hari Ba'da asar Termasuk Waktu terlarang untuk sholat Sunnah Kecuali ada sebab Kecuali ada sebab Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di lima waktu. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua ba'da asar, yang ketiga ketika matahari sedang terbit sampai dia betul-betul terbit. Kalau dia sudah meninggi kurang lebih terlihat dari bumi 2 meter, atau kurang lebih 10 menit setelah terbit itulah awal waktu duha yang dikenal dengan waktu syuruk. Kemudian yang keempat, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita di tengah-tengah sampai dia mulai tergelincir ke arah timur, itulah waktu duhur Ya. Kemudian yang kelima, ketika matahari mulai tenggelam sampai dia benar-benar hilang, itulah waktu waktu apa? Kalau sudah terbenam waktu apa? Berbuka puasa. Ya. <laughs> Waktu maghrib. Ya. Jadi dilarang. Kecuali ada sebab. Contohnya apa? Kita masuk masjid dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Ada sebab, maka itu boleh. Walaupun di waktu terlarang boleh dikerjakan. Iya. Karena ada sebabnya. Ya, misalkan kita pergi ke majelis taklim habis asar, majelisnya di masjid. Maka dianjurkan kita jangan langsung duduk, tapi sholat sunnah dua rakaat terlebih dahulu. Iya. Kemudian yang ketiga tentang uang yang kita titipkan kepada teman dalam berbisnis, lalu kita diberi fee. Apakah itu boleh atau termasuk riba? Jawabannya tergantung seperti apa bisnisnya dan seperti apa pembagiannya. Kalau sudah ditentukan dari awal, misalkan seseorang uh, nitip uang satu juta, kemudian sudah ditentukan dari awal, setiap bulan dia akan menerima 10% dari satu juta, maka ini tidak boleh, ini terlarang. Ya, kenapa? Karena belum jelas dia untung atau rugi. Ya, kalau dia rugi dan dia diharuskan membayar 10% dari satu juta, ini zolim namanya. Ya, tetapi yang seharusnya adalah bagi hasil. Bagi hasil itu ditentukan dengan prosentasi. Ya misalkan pemilik modal mendapatkan 30%, pengelola mendapat 70%. Jadi berapapun hasilnya dibagi sesuai prosentasi itu. Iya. Jadi nggak mengikut berapa uh, tidak dihitung dari presentasi uh, eh, jumlah modalnya, tapi dari presentasi hasilnya. Ya, maka itu yang adil. Uh, itu yang dibolehkan dalam syariat sebagaimana dijelaskan para ulama bagi hasil. Bagi hasil. Dan bagi hasil ini juga ada ketentuan. Di antaranya adalah uh, bagi untung, siap bagi untung, harus siap juga bagi rugi. ya, Artinya, orang yang Eh, menitipkan uangnya untuk dikelola dalam usaha bagi hasil, andai terjadi kerugian karena memang usahanya merugi, maka dia nggak ada hak lagi untuk menuntut modalnya kembali utuh. Ya, kenapa? Karena rugi juga dibagi, namanya juga bagi hasil, untung dibagi, rugi juga dibagi. Jangan orang yang sudah berusaha mengelola dengan baik, kemudian rugi, dia sudah rugi tenaganya, dia harus rugi juga apa namanya? Iya. mengembalikan modalnya tersebut. Nah, itu namanya riba. Sama saja dia meminjamkan kalau begitu. Yang namanya riba itu, riba itu nggak ada risiko. Itu perbedaannya riba dengan jual beli. Riba itu nggak punya risiko. Iya. Dia pinjamkan satu juta, mau rugi atau nggak rugi harus kembalikan satu juta. Itu namanya pinjam meminjam. Iya. Kalau dia minta tambah lebih daripada itu, maka itu namanya riba. Iya. Tapi kalau dia mau bisnis, mau jual beli, dia harus siap menanggung kerugian. Ya, jangan hanya mau untungnya saja, harus siap menanggung kerugian. Ya, itu itu perbedaan riba dan jual beli. Riba itu nggak ada risiko rugi. Kalau jual beli mungkin untung, mungkin rugi. Ya. Jadi boleh saja uh, dengan cara bagi hasil dan ditentukan dari awal berapa persen. Berapapun yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal berapa persen. Iya. Mau banyak mau sedikit sama-sama dapat sejumlah itu. Iya. Wallahu alam. Kalau kita ya kan sudah tahu kita pekerjaannya itu dia uang sama kita itu dia memberikan kita feel nah, itu bagaimana kalau tapi kita tidak tahu dia punya proyek dan kita juga sudah sudah lihat bahasa proyek itu ada pertama harus jelas dulu ini kita transaksi pinjam meminjam atau transaksi bisnis ya kerjasama bisnis kalau transaksi pinjam meminjam transaksi pinjam meminjam itu asasnya adalah amal soleh kita mau menolong dia semata-mata kita ingin dapat pahala bukan dapat keuntungan kalau transaksi bisnis nah ini baru kita namanya ingin dapat untung juga nah uh, walaupun usahanya sudah berjalan, nggak apa-apa kita berikan investasi ini. Saya berikan investasi dari modal saya ini dikelola berapa hasilnya saya dapat misalkan 30% dari hasil kamu dapat 70% dari hasil nggak masalah boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau rugi siap-siap juga menanggung rugi. ya. Jadi tidak masalah walaupun usaha baru berjalan atau usaha sudah berjalan nggak masalah untuk uh, dijadikan sebagai usaha bagi hasil sesuai dengan hasil yang sesuai dengan jumlah bagi hasil yang disepakati dari awal. Iya. Tapi kalau dia pinjam meminjam, dia pinjam, kemudian ketika dia kembalikan dia lebihkan dan dari awal kita nggak mensyaratkan ya kita pinjamkan satu juta kita nggak bilang kamu harus kembalikan satu juta seratus ya kita nggak beri syarat ya syaratnya kembalikan satu juta saja tapi ternyata karena dia ingin berterima kasih dia lebihkan tanpa kita mengharap itu boleh itu boleh saja dan sekali lagi itu bukan bisnis itu amal soleh ya kita Ah mengharapnya pahala. Tiap bulan maksudnya gimana? Eh, dia punya proyek, kita udah proyeknya ya Pak Ustaz ya, dia mengerjakan satu dalam tempo 4 bulan, itu dia sama kita uh, eh, diam gitu. terus dia memberikan kita fee kita uh, eh, setiap bulan sekian sampai nanti 4 bulan. Itu fee-nya sudah dijanji dari awal? Nah, dia yang memberikan, kita tidak meminta, dia udah... Eh, sama aja, dia, dia yang berikan atau... Ya, apa <laughs> Kalau sudah dari awal dijanjikan, ditentukan, itu termasuk riba. Iya. Ya makanya kalau mau pingin dapat pahala pinjamkan. Makanya kalau pingin dapat untung, kita sepakati dari awal. Kita bisnis. Saya modali, kita bagi hasil. Itu solusinya. Iya, jangan dilebihkan. Itu riba. Ah, jawab seperti itu. Saya mau beramal soleh saja. Iya. Tapi kalau butuh-butuh kayak ngasih terakhir gitu, nggak apa-apa ya, Ustaz. Nggak apa-apa kalau nggak disepakati dari awal. Dan juga nggak mengharapkan, nggak apa-apa. Dari awal dia nggak bilang-bilang, nggak disepakati, Iya. Dan kita memberikan nggak mengharapkan itu, kemudian dia lebihkan nggak apa-apa. Dengan syarat itu, dari awal dia nggak bilang-bilang seperti itu. Bagaimana Pak kalau masalah ini maaf jadi ke situ? Kalau kita meminjam orang meminjam, dia bilang nanti bulan depan saya ganti. Ternyata bulan depannya nggak bisa juga bulan depannya lagi nggak bisa gitu uh, apa yang yang kita sebagai seorang muslim ya. sebagai seorang muslim kalau ada orang yang berhutang kepada kita pertama sekali dari awal kita sudah tahu risikonya ya dan memang betul-betul kita mengharapkan pahala dan meminjamkan ini termasuk pahalanya besar. Ya, meminjamkan uang kepada orang yang butuh. Dan sedari awal kita sudah harus sadar ini ada risiko. Iya. Bisa jadi dia nggak mampu bayar. Iya. Bisa jadi juga dia nggak mau bayar. Kalau orangnya nggak tadinya kita tahu dia jujur, tiba-tiba jadi nggak jujur. Iya. Bisa aja. Atau bisa jadi ketika dia bayar nilainya sudah berkurang. Ya, Yang tadi tadinya 10 juta bisa beli barang sekian, di tahun yang akan datang dia bayar sudah nggak bisa. Itu sudah tahu kita resikonya. Ya, dia nggak boleh tambah. Uh, kita nggak boleh persyaratkan untuk menambah dia harus tambah sesuai dengan nilai sekarang nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, uh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila saudara kita dalam kesusahan maka tambah lagi temponya. Ya. Jadi misalnya dia sudah harus bayar bulan ini, kalau dia masih kesusahan, kita berikan tangguh waktu lagi. Ya, itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dan kata Allah, kalau kamu bersedekah kepadanya itu lebih bagus. Ya. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang kaya raya, banyak orang berhutang kepadanya. Setiap dia nagih hutang, tidak sedikit orang yang susah membayar. Maka dia katakan kepada tukang tagihnya, maafkan dia. Sudah kita putihkan hutangnya. Semoga Allah memaafkan kita. Seringkali dia begitu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab itu Allah mengampuninya. Ya. Ada orang yang punya hutang kepada sahabat bernama Qatadah radhiyallahu anhu atau Abu Qatadah. Orang itu sampai lari menghilang karena dia belum punya uang untuk bayar malu. Ya ada orang sekarang nggak tahu malu. Punya hutang kayak nggak punya hutang. Ya. Orang dulu malu. Karena dia belum mampu bayar, dia takut, dia malu ketemu dengan Abu Qatada. Satu hari ketemu dia nggak bisa lari lagi. Ya. Abu Qatada nanya, kenapa belum bayar hutang? Maka orang itu mengatakan, saya memang belum mampu, saya lagi kesusahan. Kata Abu Qatada, betul kamu belum mampu? Dia katakan iya. Maka kalau begitu kata Abu Qatada, saya uh, ringankan hutangmu. Kemudian beliau mengatakan karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang berhutang atau yang kesusahan membayar hutang, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ya. Adapun orang yang sebenarnya mampu bayar tapi nggak mau bayar, maka menghadapi dia boleh dengan dua cara. Satu bersabar, yang kedua lapor polisi. Ya. Boleh kedua-duanya. Dia sebenarnya punya uang tapi nggak mau bayar, mampu bayar tapi nggak mau bayar.